بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ ما زاد والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعباد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين من يومنا هذا إلى يوم المعاد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Yang saya muliakan para habaib, para alim, para jemaah, para muhibbin, pecinta Rasulullah SAW. Gentar rasanya kita berdiri di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Karena kita bukan apa-apa di hadapan sosok yang besar. Dan tidak akan ada pernah kata-kata cukup untuk memuji Nabi Muhammad SAW atau menggambarkan kebesarannya. Famada yu'jibul الْقَوْلِ Famada yu'ribul qaul an wasfin yu'jizul wasifin. Au yudrikul fahmu ma'na datin jallat ayyakuna laha fi wasfiha musyarikun au qarin. Apa yang bisa diungkap dengan kata-kata? Famada yu'ribul qaul an wasfin yu'jizul wasifin. Untuk mensifati satu sosok yang telah melumpuhkan orang-orang yang pandai mensifati atau bagaimana faham kita, akal kita bisa menjangkau hakikat satu dat yang tidak ada banding taranya. Siapa manusianya? Bisa mengenal Nabi Muhammad SAW. Apapun yang kita tahu tentang Nabi Muhammad, itu sekelumit aja. Sehingga gak akan pernah ada manusia bisa memuji Nabi Muhammad SAW. Yang paling pas memuji beliau adalah penciptanya, Allah. Allah Subhanahu wa taala yang tahu bagaimana Allah menciptakan makhluk yang satu ini. Hanya Allah yang bisa memuliakannya, mengagungkannya, menghormatinya, memujinya. Wallahu qad alaihi. Fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Kalau Allah sudah memujinya, memuliakannya dengan sholawat dan salam yang tidak pernah habis itu Salawatnya Allah dan salamnya juga para malaikat. Selama-lamanya setiap detiknya setiap sepel miliar detik Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Apa arti pemuliaan kita dibandingkan pemuliaan Allah Subhanahu wa taala? Gak ada artinya. Mana kata-kata yang indah untuk Nabi Muhammad? Coba bandingkan. Satu kalimat dari Allah Subhanahu wa taala kalimat Qur'aniyah bagaimana Allah berkata laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim telah datang kepadamu laqad ja'akum rasul utusan utusan Allah bayangkan ini ini makhluk loh ya ciptaan Allah, tapi jadi utusan Allah, dutanya Allah untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan dinas. Bahkan lebih dari itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku utus kamu tidak aku utus kamu melainkan rahmat untuk seluruh alam. Gak akan ada manusia memuji Nabi Muhammad SAW seperti Allah memujinya. Dan tidak akan pernah ada orang faham hakikat Nabi Muhammad sampai mengatakan beliau rahmat untuk seluruh alam. Dan kalau kita mau memahami makna rahmat untuk seluruh alam yang dimaksud Allah, ini sampai pecah kepala kita, kita akan pernah faham Kita tidak akan pernah faham Yang faham ya Allah, Allah yang tahu. Pemahaman kita itu sekelumit bukan tidak ada artinya lagi. Laqad ja'akum rasulum rasulum min anfusikum. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala mengungkap kalimat Allah itu banyak makna. Banyak makna. Min anfusikum dari jenis manusia. Dari jenis manusia. Satu-satunya makhluk yang sering dikatakan Allah min anfusikum. Kenapa? Karena saking tidak samanya dengan manusia yang lain. Baik bentuknya, apalagi akhlaknya. Sehingga diperjelas oleh Allah SWT, ini makhluk yang unik ini, yang luar biasa ini, ini dipilih oleh Allah min anfusikum, dari jenis manusia. Bukan dari malaikat. Karena waktu itu beberapa sahabat melihat Nabi Muhammad SAW dengan segala kelebihannya ini, mereka menduga-duga, ini Nabi kita Muhammad SAW ini, ini makhluk apa? Apa jenis manusia? Apa jenis malaikat? Atau makhluk lain? Atau gimana? Sehingga dalam banyak ayat, Allah SWT menjelaskan, min anfusikum. Sampai turun ayat yang bunyi, Kul innama ana Basharun mislukum. Katakan, wahai Muhammad SAW, bahwa kamu ini yang tampil dengan berbagai macam kelebihan, keluar biasaan ini dipilih oleh Allah dari jenis manu, manusia. Saking tidak samanya dengan manusia yang lain. Para ulama mengatakan ini puncak pujian ini. Ada manusia yang status manusianya perlu dijelaskan sendiri oleh Allah SWT supaya tidak terjadi kesalahpahaman bahwa Nabi kita Muhammad ini dari makhluk yang lain. Ya, kenapa? Dipilih dari makhluk manusia karena untuk ditiru. Untuk diteladani, untuk diikuti. Itu tujuan utamanya Nabi Muhammad diutus. Kalau Nabi Muhammad SAW ini bukan dari jenis manusia, bagaimana kita menteladannya? Umpama dari malaikat. Kita mau makan, perlu teladan. Malaikat nggak makan. Kita mau minum perlu contoh, malaikat nggak minum. Kita mau tidur perlu contoh, malaikat nggak tidur. Kita mau jalan, malaikat nggak jalan, terbang. Bagaimana mencontoh jalannya? Maka itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari jenis menu manusia. Untuk supaya kita menteladani beliau. Tujuannya itu untuk teladan Kedua juga min amfusikum ini ada bacaan min amfasikum. Dari yang terbaik di antara kamu. Lasyak Siapa manusia yang paling baik? Enggak ada. Nabi Muhammad SAW. Man la lahul aibaqat. Wa man lahul husna faqat. Muhammadul hadi alladhi alihi jibrilu habat. Siapakah manusia yang tidak ada kekurangannya? Dan siapakah manusia yang seluruhnya kebagusan? Seluruhnya bagus. Sedikit pun tidak ada noda, tidak ada celah. Dialah Muhammadul Hadi. Alladhi alihi Jibrilu habat. Dialah Muhammadul Hadi yang kepadanya Jibril turun dari langit. Udahlah, kalau kita akan berbicara tentang bagaimana bentuk tubuh Rasulullah wajah Rasulullah. Semuanya bagus. Sampai kata Al Habib Ali bin Muhammad Habsyi mengkiaskan indahnya wajah Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, tatanazzahul uyun fi hadaiki mahasini jamali. Fala tajidu makhlukan fil wujudi ala mithali. Allahumma salli wa sallim alaihi. Seakan-akan wajah yang memandang memandang Nabi Muhammad SAW, mata yang memandang wajah Nabi Muhammad SAW seakan-akan bertamasya di kebun keindahan wajah Nabi Muhammad SAW. nazahul uyun fi hadaiki mahasin jamali. Melihat hidungnya indah, melihat bibirnya indah, melihat mata beliau indah, kupingnya indah, dahinya indah, rambutnya indah, tangannya indah, kakinya indah, semuanya indah. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Gak ada yang lebih indah dari wajah Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengkiaskan wajah Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, Ka'annal badra yatufu fi wajhi. Seakan-akan bulan purnama itu, itu berputar di wajah Nabi Muhammad SAW. Saking indahnya. Min dari yang terbaik di antara kamu dari yang terbaik di antara kamu. Kemudian juga min amfusikum dari bagian kamu, dari bagianmu. Nabi Muhammad SAW dari bagianmu. Artinya beliau ini bagian dari kita. Beliau ini manusia yang punya kepekaan, punya sensitivitas yang tinggi, ikut merasakan apa yang kita rasakan. Ikut merasa menderita apabila ada orang yang menderita. Ikut susah kalau ada orang susah. Sampai beliau mengatakan apa? Mamin muslimin yushaku bi syauqatin illa wa ajidu alamaha. Tidak seorang muslim pun yang tertusuk duri melainkan aku ikut merasakan sakitnya. Seorang muslim tertusuk duri, Nabi Muhammad SAW ikut merasakan sakitnya. Dan ajarannya supaya kita sempurna iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba di akhihi ma yuhibbu li Ini yang diajarkan. Belum sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau kita runut ke makna bahasa Arab aslinya itu itu terjemahan bebas hatta yuhibbali akhihi, dia suka untuk saudaranya sebagaimana dia suka sesuatu untuk dirinya. Kalau dia suka untuk dirinya 100 juta, orang suka 100 juta, dia juga suka 100 juta itu untuk orang lain, sama muslim. Kalau masih dia merasa, enggak, biar saya 100 juta, yang saudara saya 90 juta. Itu belum sempurna iman. Sehingga dia menganggap yang lain itu bagian daripada dirinya. Dan Nabi Muhammad SAW itu mengutamakan yang lain. Yang lain seneng dulu, enak dulu, nikmat dulu, biar saya menderita. Sampai fi sakaratil maut. Nabi Muhammad SAW minta supaya sakitnya sakaratul maut dari umatnya itu sebagian besar ditimpakan kepada beliau. Allahumma salli wa sallim Min anfusikum, bahkan beliau bagian daripada diri, diri kita terbesar. Apa-apa yang kesusahan, penderitaan, apa-apa yang berat bagi kita, itu sebagian besarnya sudah dipikul oleh Nabi Muhammad SAW. Kita nggak memikulnya, yang memikulnya Nabi Muhammad SAW. Yang memperjuangkan Nabi Muhammad kita tidak memperjuangkan diri kita, yang memperjuangkan Nabi Muhammad SAW. Diibaratkan kita ini seperti laron tergoda oleh nafsu, oleh dunia sebagainya, ya, eh, tergoda oleh apa? api yang membakar, dia nggak sadar. Seperti manusia tergoda dunia, syahwat dan sebagainya, dia ke situ. Mereka nggak terasa, tapi Nabi Muhammad wa ana akhudu bihujazikum. Saya yang menarik-narik kamu supaya kamu nggak main-main api. Kita maunya ke situ. Nabi Muhammad yang lebih perhatian kepada diri kita daripada diri kita sendiri. Allahumma salli wa sallim. Di sana yang memperhatikan kita bukan diri kita, Nabi Muhammad SAW. Di akhirat, di saat paling genting, dunia genting-gentingnya apa? Enggak ada genting dunia ini. Udah beres semuanya. Genting itu di sana. Likuli nabi dakwah mustajabah. Setiap nabi punya doa mustajab dan mereka sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Doaku yang paling mustajab aku simpen untuk syafaat bagi umatku di hari kiamat. Kita nggak mikir kiamat. Kita nggak mikir mati, nggak mikir kehidupan setelah mati kita pikir. Yang kita pikir siapa yang memikirkan? Yang memikirkan Nabi Muhammad SAW. Di saat semuanya genting, para nabi pun nggak mampu didatangi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nafsi, nafsi, la amdikulah nafsi. Siapa yang tampil? Hah? Bukan dirinya. Dia tidak mau masuk surga sebelum umatnya masuk surga. Nabi Muhammad SAW tidak mau masuk surga sebelum umatnya semua masuk surga. Diriwayatkan Nabi Muhammad SAW masuk surga. Dengar, ada umatnya masih masih ada dalam neraka. Keluar Nabi Muhammad SAW Keluar, disuruh keluarkan semua. Keluar umatku dari neraka. Semua yang mengucapkan la ilaha illallah keluar dari neraka. Kalau ada dosa-dosa belum diampuni, mungkin luput, belum istighfar, belum diampuni. Nabi Muhammad keluar, keluar semua, keluar semua. Sampai para malaikat, ya Muhammad, wahai Muhammad, kamu tidak tinggalkan satupun dari umatmu di neraka. Keluarkan semua. Dan itu yang memang diharap dan Allah tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad. Allah udah janji karena kekasihnya. Minta apa saja dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardha Allah akan memberi kamu sampai kamu puas. Nanti di akhirat minta apa saja dituruti sampai kamu puas. Allah tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad SAW. Ketika turun ayat ini, Nabi Muhammad SAW berkata, Wallahi la ardo. Demi Allah aku tidak puas, tidak ridho. Wa wahidun min ummati finnar. Kalau ada satu dari umatku di neraka. Sehingga semua yang mengucapkan la ilaha illallah dikeluarkan dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mengatakan syafaati li ahlil kabairi min ummati. Ini perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua berkat Nabi Muhammad bukan karena kita, bukan karena sholat kita, ibadah kita main-main semua. Maksiatnya jauh lebih banyak. Yang lebih memperhatikan Nabi Muhammad. Ini bagian min amfusikum. Lebih memperhatikan umatnya, orang lain daripada dirinya sendiri. Para sahabat santri-santrinya derajat pertama dalam ittiba pada Rasulullah SAW. Mereka memiliki sifat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Lebih mengutamakan saudaranya yang lain. Biar yang lain seneng dulu, saya belakangan. Begitu. Jadi biar yang lain punya uang dulu, saya enggak punya enggak apa-apa. Kalau betul-betul beriman seperti itu. Dan Nabi Muhammad SAW rela menderita, susah. Seakan-akan mau jadi tumbal, yang penting yang lain senang. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi min amfusikum bagian daripada kamu itu Nabi Muhammad SAW. Jadi min amfasikum Nabi Muhammad itu yang terbaik memang terbaik bentuknya akhlaknya terbaik. Mahtajil kalam. Kemudian min amfusikum jenis manusia bukan makhluk yang lain karena memang diutus untuk diteladani untuk ditiru oleh manusia min amfusikum beliau ini bagian daripada kita ikut merasa menderita ikut susah kalau umatnya ini susah menderita kalau celaka mereka Allah Nabi Muhammad kemudian ayat itu mengatakan laqad ja'akum rasulun min amfusikum azizun alaihi ma'anittum ini penjelasan dari azizun alaihi ma'anittum beliau itu susah atas apa yang kamu hadapi kalau kamu menderita, ada persoalan, Rasulullah ikut merasakan itu. Harisun alaikum. Sangat berharap keselamatanmu. Lebih dari diri kita. Kita tidak berharap selamat. Kadang main-main. Gak paham. Nabi Muhammad sangat mengharap keselamatan kita. Bil mu'minina Raufun Rahim terhadap orang-orang yang beriman Raufun Rahim penyayang penyantun ini sifat diberikan oleh Allah SWT Rauf Rahim itu sifatnya Allah disandangkan Allah kepada Nabi Muhammad perwujudan daripada Rauf Rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ya Nabi Muhammad SAW Allahumma salli mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya Nabi Muhammad SAW diterima amal ibadah kita dosa-dosa kita diampuni dan mudah-mudahan kita masuk ke surga berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW amin ya rabbal alamin wal afmin